Pada pertemuan terakhir disebutkan oleh beliau rahmatullahi tentang perkara-perkara yang menjadi akidah kita sebagaimana beliau sebutkan hadza dzikru bayan al-aqidah ini adalah penjelasan dari akidah ahli sunnah wal jamaah dari akidahnya ahli sunnah wal jamaah ini menunjukkan bahwa beliau sengaja di dalam buku beliau ini menunjukkan hal-hal yang menjadi keyakinan dari ahli sunnah wal jamaah al-firqah an-najiyah atau al-mansurah dari hal-hal yang diambil dari Al-Quran demikian juga dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dengannya terbedakan antara ahlu sunnah dengan 72 kelompok yang lain yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sataftariku ummati ila salasah wa sab'ina firqah kulha bin nar ila wahidah akan pecah umatku menjadi 73 golongan semua dalam neraka kecuali satu dan dari akidah tersebut yang semula beliau di dalam buku ini insya Allah walaupun ada beberapa hal yang dia itu dikritik oleh para ulama membedakan antara kelompok-kelompok yang sesat itu dengan ahlu sunnah wal jamaah. Pada pertemuan terlewat sebuah dari beliau tentang Isra Mi'raj dan sebelumnya disebutkan oleh beliau tentang Al-Quran adalah kalam Allah. Demikian juga Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir yang diutus oleh manusia, yang diutus untuk manusia. Demikian juga untuk jin. Demikian juga sebelumnya tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada pertemuan ini insya Allah akan beliau tentang al-haud telaga yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad SAW dan ini termasuk dari aqidah ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa Nabi SAW dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan diberikan al-hud telaga di arah salat al-qiyamah di padang mahsyar yang nanti disebutkan itu adalah di tempat bumi yang lain Sebagaimana Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran Yauma ardu Berul ardi Pada hari diganti bumi Selain dari bumi yang kita ketahui sekarang ini Maka di situ nanti ada Telaga Nabi SAW Yang cangkir-cangkirnya itu sangat banyak Demikian juga sangat luas Panjangnya demikian juga lebarnya Sebagaimana nanti akan disebutkan insyaAllah ta'ala Sebelum kita menyebutkan tentang haud ini, pada pertemuan telah lewat kita sudah sebutkan tentang Isra Mi'raj dan di situ ada beberapa hal yang akan kita tambahkan. Sebelum para ulama bahwa Nabi SAW beliau Isra Mi'raj dan Isra itu adalah perjalanan di malam hari. Dan sebuah para ulama bukan malam seluruhnya tapi sebagian malam. Perjalanan dari mas Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sebagian mengatakan di suatu tempat di Bethlehem. Sebagian mengatakan demikian, tapi kalau dalam istilah orang Arab ini Baitul Lahm. Dan yang benar itu adalah di Masjidil Aqsa sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Adapun Mi'raj yakni naik Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan malaikat Jibril dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Sebagian menyebutkan bahwa Mi'raj ini dengan menggunakan sebagian mengatakan dengan menggunakan alat dan Mi'raj sendiri, sendiri adalah seperti alat yang digunakan untuk naik seperti tangga. <clears throat> Dan Nabi SAW bersama dengan malaikat Jibril. Dan mereka menyebutkan bahwa yang rajin yang sahih adalah Nabi SAW dalam keadaan yaqadah dalam keadaan sadar. Demikian juga beliau bersama dengan jasadnya bukan berupa roh saja atau berupa mimpi tidak ya yang rojis bukan oleh alimam imam Ibn Abil Is di dalam salah beliau terhadap akidah Tahawiyah ini adalah dalam keadaan sadar dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan jasadnya. Di antara dalilnya sudah ditulis bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau Isra demikian juga merah dengan jasadnya dan dalam keadaan sadar. Sebutkan oleh Alimah imam Ibn Abu'is di sini di halaman 307. Wa mimma dulu ala anak Isra bisa dihi bil kotor Dan di antara dalil menunjukkan bahwa Nabi Isra Mi'raj dengan jasadnya dalam keadaan sadar. Apa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Kalimat bi 'abdihi wal 'abdu ibaratun an majmu'il jasad waruh. Dan namanya abd hamba itu adalah ibarat berkumpulnya jasad dengan roh. Sudah ini jawaban pertama. Yang namanya hamba maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang berjalankan hambanya di malam hari dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Kalimat hambanya menunjukkan apa? Bahwa itu adalah jasad dengan roh. <clears throat> Kemudian kemudian juga disebutkan para ulama yang lain seperti Imam Suyuti. di dalil yang kedua bahwa menunjukkan Nabi dalam keadaan sadar dan dengan jasadnya demikian juga ruhnya. Qala Asyuti berkata Imam Asyuti <clears throat> Beliau menyebutkan di ayat al kubra syarhul kisah dan isra Kalimat subhanalladzi di Masuci Ya, kalimat Masuci ini subhan li'anna tasbih inama yakunu indal umur al-idham kalimat tasbih subhanallah umpamanya. Maha suci Allah. Itu diucapkan ketika apa? Ketika memperhatikan atau melihat atau sesuatu yang itu idol besar. Ya kalimat subhanallah, maha suci Allah. Itu menunjukkan ya atau sesuatu kalimat yang diucapkan ketika merasa heran terhadap sesuatu yang agung. Demikian. Walau nama-nama kalau itu berupa tidur, yakni Nabi Isra Mi'raj dalam keadaan tidur, bukan dalam keadaan sadar. Lam yakun bi kabiru Tidak akan ada di dalamnya itu sesuatu yang besar. Kan demikian. Di sini, di sini Allah menyebutkan dengan di asra. Masuci. Dat yang memperjalankan hambanya. Kalimat masuci ini menunjukkan bahwa itu perkara yang yang agung, perkara yang besar. Kalau itu sekedar tidur, maka itu tidak menunjukkan sesuatu yang besar. Yang demikian. Kemudian juga disebutkan sebagian mengatakan seperti orang sufi dan sebagainya bahwa berulang kali Isra Mi'raj itu adalah foto salah. <clears throat> Kemudian juga dibicarakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan di sini oleh Al Imam Ibnu Abi Is bahkan min hadis Isra dan di antara isi di hadis Isra. Telah lewat pembicaraannya. Anahu sallallahu alaihi wasallam asra bi jasadihi bil yaqdah ala sahih min al masjid haram ila al masjidil aqsa ragiban ala al buraq. Beliau menaiki al buraq. Sebutkan dalam riwayat yang telah kita sudah sebutkan bahwa buraq itu adalah ada apa kendaraan abyad tawil. Kendaraan putih, tawil dan tinggi, panjang. Faqal himar dunal bagol yang dia itu di atasnya keledai dan lebih rendah dari bigol. Keturunan antara kuda dengan keledai. Yad'u hafirhu inda mutahadarafihi. Meletakkan kakinya itu di akhir dari langkahnya. Jadi cepat sekali dia berjalan. Akhir dari pojoknya. Dan dia itu melangkah sejauh mata memandang. <clears throat> Kemudian juga disebutkan sahibahu Jib Jibril alaihissalam bersama dengan Nabi itu malaikat Jibril alaihissalam. salah gunakan. Kemudian Nabi pun turun di Masjid al Aqsa. Wasala bil anbiya imaman. Kemudian salat bersama dengan para nabi sebagai imam, Nabi sebagai imam. Sebagian yang benar adalah apa? Sebagai Ibnu Katsir bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami para nabi ini adalah setelah apa? Setelah Isra Mi'raj. Demikian dilanjutkan bahwa itu setelah Isra Mi'raj, setelah jadi setelah naik Sidratul Muntaha turun baru kemudian mengimami para nabi di Masjidil Aqsa. <clears throat> Karena disebutkan di antara alasannya ketika ketika belum naik maka belum diwajibkan sholat kan demikian belum tahu sholat apa yang dilakukan Adapun setelah kemudian diwajibkan sholat lima waktu, baru kemudian boleh mengimami para nabi di Masjidil Aqsa. Demikian disebutkan. <clears throat> Kemudian disebutkan dalam beberapa hadis batal burab burak bihal babil babil masjid. Kemudian Nabi pun mengikat buruk di daun pintu di Masjidil Aqsa. <clears throat> Kemudian sebutkan hadis tersebut, yakni hadis yang panjang sudah kita sebutkan bertemu dengan para nabi. <clears throat> Kemudian disebutkan bertemu paling akhirnya dengan Malik dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian disebutkan wa dan dzikra ihtilaf sahabat fi ru'yatihi sallallahu alaihi wasallam tentang permasalahan apakah Nabi saw melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, fi ru'yatihi sallallahu alaihi wasallam rabbahu azza wa jalla. Bi ainin rasihi dengan mata kepalanya. Yang benar sudah lewat yaitu apa? Nabi tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Sebagian mengatakan bahwa melihat dengan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Najm, maka tabal fuadu mar'a. Tidaklah hati itu berdusta terhadap apa yang dia lihat. Maka sampai dalil seperti ini ya tidak jelas menunjukkan bahwa Nabi melihat dengan hatinya. Bentuk dari apa yang dibawakan dalam surat ini, surat An-Najm ini adalah antara Nabi dengan malaikat Jibril alaihissalam. <clears throat> Demikian juga ayat yang ke-13, "Walaqad ra'ahu naslatan ukhra." Dan sungguh dia telah melihatnya, jadi Nabi telah melihat malaikat Jibril naslatan ukhra di tempat yang lain. Yaitu malaikat Jibril. Nabi telah melihat malaikat Jibril alaihissalam dua kali dalam bentuknya yang asli. Demikian disebutkan. Ini melihat ketika Isra Mi'raj itu demikian juga setelah apa? Setelah ya Nabi SAW mendapatkan wahyu yang pertama. Ya kemudian turun di situ surat Al-Mudathir. Yang disebutkan bahwa Nabi SAW beliau melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya ketika turun surat Al-Mudathir itu ya di waktu terjadi turun surat Al-Mudasir itu. Kemudian itu ketika di bumi. Ya, kemudian ketika di langit ketika apa? Ketika surah Mi'raj itu. Kemudian juga kedekatan itu ya adalah kedekatannya Nabi dengan malaikat Jibril. Ya, ayat yang disebutkan dalam surat An-Najm ayat yang kelima sampai yang kedelapan Allah Allamahu syadidul kuat yang mengajarinya itu adalah syadidul kuat kuwa ini sangat kuat sekali malaikat Jibril Dumiratin pastawa memiliki kekuatan merah ini punya kekuatan pastawa ya kemudian bersama dengan Nabi SAW dalam keadaan ya, ini malaikat Jibril dengan Nabi SAW Sawak sendiri artinya adalah sama, sejajar. Wa huwa bil ufuqil a'la dan dia di ufuk yang tinggi. Tsumma dana fatadala, kemudian dekat, dekat dan semakin dekat. Sebutkan ini adalah malaikat Jibril. Ya. Bukan kedekatan Nabi SAW dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan. Bukan di dalam kejadian Isra Mi'raj ini. Demikian yang rajih Allah alam. <clears throat> Adapun yang menyebutkan sebagian di dalam hadis Isra Mi'raj ini itu adalah muncul dari waham, perancuan dari syarik. Syarik bin Abdullah bin Abi Namir. Habib bin mengatakan soduk yukti. Ini beliau dalam badan soduk dan salah. Ya kadang-kadang salah. Ya, ini perlu dijelaskan di sini bahwa dapat terdala ini adalah bukan ya bukan Nabi saw dengan Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Demikian juga disebutkan dalam kejadian Isra Mi'raj ini sebagian mengatakan bahwa Nabi SAW juga mengabari tentang wa akhbarahum an irihim ini Nabi mengabari tentang air yakni kuda-kuda orang-orang Quraisy waktu itu yang menuju ke Syam ya dari arah Masjidil Aqsa itu sekitar Masjidil Aqsa kemudian menuju ke Mekah. Nabi mengabari tentang unta-unta mereka disebut hadisnya itu dalam dhaif. <clears throat> Ada Imam Ibn Abil Is menyebutkan bahwa Nabi SAW mengabari bahwa mereka rombongan ini ya dari ya ini dari Syam menuju Mekah. Berikutnya kita akan menyebutkan di sini tentang haud. Sebagaimana tadi kita sebutkan qauluhu dan ucapan beliau yakni ucapan al-Imam atau Hawi taala wal khaut allati akramahu Allah taala bihi ghiyatan li ummatihi hakun dan haud telaga yang Allah Subhanahu telah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengannya dengan telaga tersebut giasan sebagai minum sebagai minuman li umatihi untuk umatnya ketika dalam badan sangat haus kemudian meminum padanya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam hakun adalah benar dan goyah sendiri artinya bisa diartikan dengan dengan motor dengan hujan di sini beliau menyebutkan bahwa telaga yang Allah muliakan dengannya Nabi Muhammad SAW sebagai minuman untuk umatnya, pelepas dahaga untuk umatnya. Ketika mereka di padang mahsyar, ketika mereka keluar dari kuburan-kuburan mereka, itu adalah hak, itu adalah benar. Ini termasuk akidah berikutnya adalah keyakinan kita tentang telaga yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. <clears throat> Para ulama menyebutkan tentang haud sendiri Ya definisinya dan ini juga pernah disebutkan oleh Al-Imam <clears throat> Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah di Lumatul I'tiqad. Ketika beliau menyebutkan tentang akidah al-iman bikuli ma'abbara bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, beriman terhadap segala sesuatu yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkannya, di antaranya adalah hadis ini. disebutkan di Lumatul Etikot ini termasuk buku yang membahas tentang akidah juga. Termasuk buku-buku yang awal-awal di dalam pelajaran akidah. Sebutnya di nomor 62, wali nabi Yina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haud fil qiyamah. Dan untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telaga di hari kiamat ma'u asyad bayadan minalaban laban airnya itu lebih putih dari susu. Wa ahla minal asal, lebih manis dari al-asal, madu. Wa barikuhu ada di nujumi sama dan gelas-gelasnya itu, cangkir-cangkirnya itu sebanyak bintang-bintang di langit. Man syariba minhu syurbatan, barang siapa yang meminum dari telaga tersebut, air yang ada di telaga tersebut satu kali minuman saja lam yatma badaha abadan tidak pernah akan haus setelah, setelahnya selama-lamanya. Barang siapa yang minum dari air yang di telaga tersebut tidak akan pernah haus selama-lamanya. Ini kak akidah kita juga. Keyakinan kita. Dan ucapan beliau ini diambil dari hadis-hadis yang sahih di antara sumber Imam Bukhari di sahihnya panjang lebar beliau menyebutkan Berapa hadis banyak sekali. Sausi menyebutkan di sini dalam sarahnya al haut qatan al-jam yuqalu hadal ma yahudu idza jama'ahu. Haut itu secara bahasa artinya jam, kumpulan. Seperti ucapan hadal ma yahudu idza jama'ahu, mengumpulkan air. Ini berkumpulnya air apabila dikumpulkan. Apabila berkumpul. Wa yutlaqu ala mujtama' mujtama ilma dan disebutkan itu adalah kumpulan air itu adalah hot telaga kalau istilah kita telaga telaga itu kan berkumpulnya air di situ wasaran syariat belum mengatakan ma an nazil al kausar telaga air yang turun dari kausar di arasatil qiyamah di Nabi sallallahu di arasat padang padang atau tanah lapang pada hari kiamat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Jadi telaga itu adalah haud ini adalah telaga air yang dia itu turun dari al kausar. Allah Subhanahu wa Al-Qur'an, "Inna a'tainaka al kausar. Sungguhnya kami akan berikan kepada engkau Muhammad al kausar Yang ada di padang masyar pada hari kiamat. Dan beliau mengambil dari apa yang dibawakan oleh Ibnu Hajar juga ulama alam ya di Fathul Bari. Ini haud secara bahasa demikian juga secara syariat tadi. Cuma oleh Alimah Ibn Abil Is Al-Hadis Al-Waridah fi Dhikril Haud Tabluhu Had Mutawatir at Hadis-hadis yang menyebutkan tentang penyebutan telaga ini Itu derajatnya sampai derajat mutawatir Sebagian mengatakan lebih dari 40 sahabat dan sebagainya. Bahkan barang siapa yang, yang mengingkari hal seperti ini, ya, berarti mengingkari tentang akidah harus wal jamaah. Sampai mereka para ulama ya menyebutkan di akhir-akhir penjelasan ini disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abil Isni beliau mengatakan juga ulama yang lain Ibn Katsir dan sebagainya disebutkan barang barang saya mengingkari tentang telaga ini faqatallahu al mukirin al wujudil khaut Semoga Allah mencelakakan orang-orang yang mengingkari tentang adanya haud ini. Hadisnya sampai mutawatir. Ya, sangat banyak sekali. Dan kalimat mutawatir sendiri itu datang dari orang ulul kalam sebenarnya. Bagi kita kalau hadis itu adalah sahih, sudah kita jadikan sebagai akidah. Tidak ada keraguan sedikit pun. Dan termasuk dari akidah itu adalah beriman terhadap apa yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini semua oleh Imam Ibn al Bais celaka. Semoga Allah menghancurkan orang-orang yang mengingkari adanya telaga milik Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Wa ahli ayuhal bainahum wa baina Dan pantas bagi mereka itu untuk dipisahkan ya antara mereka dengan melewatinya, meminumnya. Yaumal atas ala kubar pada hari yang sangat haus sekali. Yang sangat Besar hausnya ini Ya sudah, kalau kalian mengingkari, semoga kalian tidak minumnya sekalian. Sebagaimana orang-orang Syiah, ya ketika eh, mereka mengatakan bahwa tidak akan dilihat Allah Subhanahu Wa Taala nanti di surga, ya sudah. Kalau kalian meyakini seperti itu, semoga kalian juga tidak akan melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai orang-orang yang mencerca para sahabat, mengkafirkan para sahabat, pantas kalian kemudian tidak akan masuk surga. Karena di antara kenikmatan yang paling besar di surga adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan dilihat di surga, ya sudah. Semua kalian juga tidak akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu nanti di surga. Ya ini kalian tidak akan masuk surga juga dan itu balasan yang pantas untuk kalian yang mengkafirkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi Sebagaimana mereka itu membenci para sahabat Ya kita mendengarkan juga itu di antara syahadat mereka itu setelah mengucapkan dua kalimat syahadat Kemudian juga bersaksi bahwa Abu Bakar demikian juga Umar, demikian juga para sahabat ya Abu Bakar dan Umar itu bekal dan neraka selama-lamanya. Allah Ustaz. Kebencian mereka. Demikian juga dalam permasalahan ini. Ya, jadi semoga Allah menghancurkan orang-orang yang mengingkari adanya telaga ini. <clears throat> Imam Bukhari pernah menyebutkan dalam sahihnya ya, banyak sekali Beliau menyebutkan di kitab Riqaq ini kitab tentang hal-hal yang itu membuat lembut tentang tazkiyatun nufus agar hati itu lembut demikian juga agar hati itu takut pada Allah Subhanahu wa taala demikian kita hendaknya juga memperhatikan masalah itu bukan hanya mungkin belajar tentang masalah hadis demikian juga masalah bahasa untuk kita perhatikan juga tentang masalah tazkiyatun nufus, pembersihan diri, menjauhi maksiat, memperbanyak amalan soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ada dengan mualim, dengan guru, demikian juga sesama pelajar, demikian juga orang lain. Ini demikian. Manfaat seorang itu belajar adalah untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain kecuali adalah agar demikian. Untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di kita berikut bab fil haud, bab tentang haud telaga. Wa qaulillahi ta'ala dan ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Inna atainakal kautsar." Sesungguhnya kami akan memberikan engkau memberikan kepada engkau wahai Muhammad al-Kautsar. <clears throat> Semuanya beliau waqala Abdullah bin Zaid berkata Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu berkata Nabi sallallahu ini pertama hadis yang sahih Isbiru hatta ni alal haud sabarlah kalian sampai kalian bertemu dengan aku di haud di telaga Kemudian beliau menyebutkan hadis yang banyak Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu para tukum alal haud Semuanya aku mendahului kalian di haud Nah, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabat demikian juga umatnya di telaga. Demikian juga beliau menyebutkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sunnya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan ma baina baiti wa mimbari antara rumahku dan mimbarku rumah Nabi itu kan di sampingnya Masjid Nabawi langsung bertempelan. Antar rumahku dan mimbarku Rodotun min riyadil jannah adalah kebun dari kebun-kebun surga. Wa mimbari ala haudi dan mimbarku di haudku di di telagaku. Nabi mengatakan bahwa mimbarnya beliau itu di telaganya. Perkara goib. Demikian juga hadis yang lain yang dibawa oleh alimah Abdul juga di di syarah beliau ini. Di sini disebutkan oleh beliau <clears throat> oleh Imam Ibn Abil Is Rawaha min ashabah meriwayatkan dari para sahabat tentang hadis ini bid'un wa salasuna sahabian 30 sekian sahabat Walau qad istaqsa turuqahu sayyiduna dan telah menyebutkan panjang lebar jalan-jalannya itu saya kami Syekh Imaduddin Ibnu Katsir. Nih, menunjukkan Ibnu Abbas menyebutkan langsung gurunya yakni Ibnu Katsir. Dan sudah lewat juga di dalam ini pembahasan tentang ini permasalahan Isra Mi'raj beliau menyebutkan juga yakni Ibnu Qayyim rahimahullah. Kenapa beliau tidak menyebutkan Syekh Islam Ibnu Taimiyah? Sebagian menyebutkan bahwa karena sangat banyak musuhnya dari Syaikhul Islam Ibn sehingga Al Imam Ibn Abdul Is tidak menyebutkan kalimat ya dari apa yang beliau banyak apa yang dah dapatkan dari buku-bukunya Syaikhul Islam Ibn Taimiyah sehingga sengaja beliau tidak menyebutkan. Adapun Ibnu Katsir demikian juga Ibnu Qayyim adalah sama-sama dengan beliau belajar. Dan Ibnu Katsir demikian juga Ibnu Qayyim adalah dua murid dari Syaikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Ini beliau menyebutkan telah menyebutkannya Syekh kami Ibnu Katsir. bi birahmati. Semoga Allah melingkupinya dengan rahmatnya. Di akhir tarikihi al-kabir al-musamma bil bidayah wal nihayah. Di tarikh beliau yang besar yang diberi nama dengan bidayah wal nihayah, buku yang kita kenal. Faminha di antaranya di antara hadisnya itu adalah marawahul Bukhari apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala <clears throat> An Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Inna qadra haudi sesungguhnya ukuran telagaku kama baina ailah ila sun'a min al-yaman." Sesungguhnya jarak telagaku sebagaimana antara ailah itu ada di Syam, Suriah, sekitar itu. Ila Son'a, sampai ke Son'a di Yaman. Panjangnya sekitar itu. Antara Syam sampai Yaman. Son'a. Wa inna fihi min al-barik ka'ada di nujumi sama. Sungguhnya di dalam telaga itu dari cangkir cangkirnya itu seperti jumlah bintang-bintang di langit. Demikian juga disebutkan layari layarudanna layaridanna alayya nasun min ashabi akan datang orang-orang dari sahabat-sahabatku kepadaku. Ini di telaga tersebut hatta idza araftuhum sampai ketika aku mengenali mereka ukhtuliju duni. Ikhtalaja di sini yakni akhadhu. Mereka diambil ya dariku Fa'akulu ashabi. Kemudian aku katakan, sahabatku, kenapa tidak boleh? Ya, untuk kemudian meminum darinya. Fa'akul kemudian berkata, La tadri ma ahdatsu ba'daka. Engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelahmu. Mereka murtad sehingga mereka tidak boleh minum dari telaga tersebut. kaum Muslim, suami kaum Muslim. <clears throat> Kemudian juga disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ukhfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhfatan yani dipingsankan atau akhfa Nabi pingsan dengan suatu yakni keadaan pingsan tidur ya dalam badan ketika turun wahyu itu para fa'arasahu mutabasiman kemudian beliau mengangkat kepalanya dalam badan ter, tersenyum kemudian ditanya oleh para sahabat kenapa engkau ter, tertawa kemudian Nabi mengatakan "Inna unsilat alayya anifan surah Sungguhnya turun kepadaku baru saja surat. Faqara, kemudian Nabi mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, inna atainakal kautsar. Sungguhnya kami memberikan kepada engkau al-kautsar. Hatta fatamaha, sampai Nabi menyelesaikannya. Washolli li rabbika wanhar, maka salatlah untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk Rabbmu, demikian juga menyembelih, memotongnya. Inna syani'aka huwal abtar, sungguhnya yang memusuhi kamu akan hancur. qala kemudian Nabi mengatakan hal tadruna mal kausar, Tidakkah kamu tahu apa itu kausar? Kalau Allah wa Rasul alam. Mereka mengatakan Allah dan Rasul yang lebih tahu. Kalau buah nahru. Sungai dia itu adalah nahrun. Itu adalah sungai. Aktonihi Rabbi ya wa bil jannah. Robku memberikan kepadaku. yakni sungai Kausar itu di surga. Alaihi khairul kasir. Padanya itu ada kebaikan yang sangat banyak. Ini Nabi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sungai Al-Kautsar. Di dalamnya ada kebaikan yang banyak dan sungai Kautsar ini di surga. Taridu alaihi ummati yaumil kiamat yang akan mendatangi umatku padanya pada hari kiamat. Aniyatuhu <clears throat> ada dal kawakib. Jumlahnya itu sebanyak ini jumlah cangkir-cangkirnya gelas-gelasnya itu sebanyak al kawakib bintang-bintang. Yahtarijul abdu minhum fa aqulu ya rabbi. Kemudian diambil hamba dari mereka itu ingin mengambilnya. Fa aqulu aku katakan, wahai Rabbku, innahu min ummati, sungguhnya itu dari umatku. Jadi dia tidak boleh untuk mengambil dari air tersebut. Nabi mengatakan itu umatku. Fayuqali kemudian dikatakan padaku innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sungguhnya kau tidak tahu apa yang mereka perbuat setelahmu. Jadi mereka murtad. Roh Muslim, sekolah Imam Muslim. Ini demikian. Demikian juga hadis-hadis yang banyak disebutkan oleh para ulama. Kemudian sebutkan oleh Al-Imam Ibn Abil Is, wa ma'na dan makna yang demikian itu dari hadis tadi, annahu yashabu fihi misaban min dzalikal qaus ilal haud. Ini mengumpulkan antara Eh, hadis-hadis itu disebutkan oleh beliau bahwa yashab itu artinya ini jaro mengalir dari sungai Al Kausar ini misaban ini seperti ya ini kalau kita yang mungkin eh, apa peralon atau semisal itu pipa ya tempat keluarnya air itu ini mengalir di dalamnya itu dari sungai Al Kausar itu misaban dua tempat untuk mengalirkan min dalikal kautsar dari sungai al-kautsar itu ilal haud menuju telaga. Wal haud fil arasat qabla sirat dan haud ini telaga ini di arasat, di padang masyar. Ini perlu diingat. Dia ada di padang masyar. Sebelum sirat itu yang benar, sebelum orang-orang itu melewati apa? jembatan. Ini demikian. Jadi Al-Kautsar itu di surga, kemudian di situ ada tempat untuk atau suatu untuk mengalirkan air yang ada di Sungai Al-Kautsar itu menuju ke telaga yang ada di mana? Di Arosot al kiamat di padang mahsyar yang ada di nanti di hari kiamat. Itu. Dan tadi kita sebutkan bahwa dia itu ada adalah bumi bukan yang bumi bumi kita sekarang ini. <clears throat> Ya, jadi haud itu adalah di di tadi padang mahsyar kemudian eh, Sungai Al-Kautsar itu ada di surga. Kemudian tadi ada orang dia itu ingin mengambilnya, kemudian dilarang untuk mengambilnya. Kordin, kordin tadu ala qabhim, mereka telah murtad. Ya, mereka telah berbalik dari leher mereka. Ini berbalik kemudian menjadi orang-orang murtad sehingga tidak diperbolehkan untuk minum darinya. Kemudian juga disebutkan di sini walati yatalakhasu minal hadis al-waridah fi sifatil haud dan kesimpulan dari hadis-hadis yang disebutkan tentang sifat telaga ini karena panjang lebar Imam Bukhari menyebutkan di sahihnya tentang hadis telaga ini. Demikian juga Imam Muslim, demikian juga yang lainnya dari para ulama. Bahkan juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari beliau menyebutkan di dalam Syarh Sunnah Sebutkan di nomor 20 al wal iman bi khawdi Rasulillah saw. Beriman dengan telaga Rasulullah saw. Walikuni nabiin haud dan setiap nabi ada telaganya. Ini hadis ini oleh para ulama. Syekh Bani boleh menyesuaikan. Ya. Demikian juga yakni Al-Imam Ibnu Qasir Eh, eh, al habib Ibnu Hajar di Fathul Bari boleh menyebutkan bahwa di sini adalah sahih. Namun saya boleh mendoakan. lafaz untuk setiap nabi itu ada haul ada telaga. Kemudian oleh Imam Al-Barbahari illa salihun. Ini setelah menyebutkan setiap nabi punya telaga kecuali Nabi Saleh. Sallallahu alaihi wasallam, alaihi wasallam, salam, ini saleh an-nabi alaihi salam. Fa innahu dahu dar'una qadhi, karena sungguhnya telaganya dia itu adalah minuman dari Ontario. Hadis ini mau untuk yang menyebutkan tentang masalah ini. Hadisnya palsu, doain. Adapun bahwa untuk setiap nabi itu punya telaga, hadisnya diperbincangkan oleh para ulama. <clears throat> Ibnu Hajar mensahihkan ya demikian juga eh, Syekh Albani rahimahullah beliau mensahihkan juga ya di situ ada riwayat yang sangat banyak oleh para ulama Sebutkan dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Ya. Demikian juga disebutkan di situ juga oleh Imam Tabrani dan yang lainnya. Di Imam Tirmidzi di situ ada <clears throat> ya. Sa'id bin Bashir dia dhaif. Demikian juga Hasan al-Basri beliau mengucapkan kalimat an-anah. Demikian juga Irsal dan yang lainnya. Sebagian menyebutkan bahwa itu ada penguatnya. Kalimat untuk setiap nabi itu mempunyai telaga kecuali Nabi Soleh. Ulah alam adalah dohir. Ya demikian. Ya demikian. Kemudian disebutkan juga oleh Imam Ibn Abi Is <clears throat> di antara sifat haud telaga ini anau haudun adim itu adalah telaga yang sangat besar. Wa muridu karim tempat ya orang minum yang mulia Yumat min syarabil jannah. Ya dibentangkan dia itu di dialirkan dari minuman yang ada di surga. Min nahril kautsar, dari sungai Al-Kautsar. Jadi ada kaitannya antara telaga ini dengan tadi inna al kautsar. Sungai yang kami akan berikan kepada engkau Al-Kautsar. Tadi sudah saya sebutkan adalah sungai yang ada di surga. Di surga ada kebaikan yang sangat banyak. Letaknya <clears throat> di surga, kemudian itu mengalir airnya itu sampai di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara gaib. Alladhi huwa asyadu bayadan minal Lebih putih dari susu, wa abradu min salj. Lebih dingin dari salju, tapi tidak membahayakan. Karena dingin sangat kadang membahayakan. Ulama di sini perbincangan ya supaya mensahihkan. Wa ahla minal asal lebih manis daripada asal madu. Wati burihan minal misk lebih semerbak baunya dari minyak wangi misk, minyak wangi paling harum. Wawa fi ghayatil intisa dan itu sangat luas sekali. Irduhu wa arduhu wa tuluhu sawa, panjang dan lebarnya sama. Hadis Abu Dar, Sunan Imam Muslim, hadis Abdullah bin Amr bin As, radhiyallahu anhu Kullu zawiyah min zawayahu masirata syahr. Ya, setiap sisi dari sisi sisinya itu ya, sisi-sisinya itu satu bulan perjalanan. Ya, demikian. <clears throat> Kemudian juga disebutkan bahwa dia itu muncul ya anau butuh fi halin minal misk disebutkan yaitu tumbuh muncul dari hal hal itu adalah tanah tanah dari misik kemudian juga disebutkan wa anna khawda nabiyina sallallahu alaihi wasallam a'damuha wa ahlaha paling besar demikian juga yang paling yang paling manis wa aktsaruha waridan dan paling banyak orang yang menikmati ini adalah kalimat dari jadi bukan oleh Al-Imam Ibn Abil Is yang kita ya, merasa itu adalah doif sehingga tidak kita, kita sebutkan kemudian berkata Al-Imam Ibn Abil Is Ja'alan Allahu minhum bifadlihi wa karamihi semoga Allah SWT menjadikan kita di antara mereka yang meminum telaga tersebut dengan keutamaan Allah dan kemuliaan Allah SWT Masya Allah, Masyaallah, Kemudian juga disebutkan oleh beliau ya tentang permasalahan apakah dia itu sebelum mizan ini khot ini ataukah setelahnya demikian juga telaga ini telaga ini setelah mizan timbangan ataukah sebelumnya demikian juga jembatan yang benar oleh alam yaitu telaga dulu ya telaga dulu kemudian baru sirat kemudian baru mizan demikian oleh alam Kemudian beliau mengatakan qala al-Qurtubi berkata Imam al-Qurtubi rahimahullah taala Wala yahdur bi balika annahu fi hadal fi hadil ard. Jangan terbetik di dalam hatimu bahwa telaga itu di bumi ini yang kita sekarang ada ini. Bal fil ardi al mubaddalah bahkan dia itu di bumi yang sudah diganti. Ardul baydo yang dia itu adalah bumi yang putih, kalfiddo seperti perak. Ya, demikian. Sebutkan di dalam Sahih Bukhari nomor 6521. Ini dalilnya hadis sal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Sampai itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, yuhsarun nas yaumal qiyamah." Dikumpulkan manusia nanti pada hari kiamat ala ardin baydo di bumi yang putih. Ya, ini demikian. Juga disebutkan di situ hadis bukan oleh Imam Hakim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu itu adalah mauquf ucapan beliau yaumatu badal ardu ghairal ard pada hari digantikan bumi selain dari bumi yang kita sekarang ini qala berkata Abdullah bin Mas'ud ya, jadi apa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ardo ardun itu adalah suatu bumi kalfiddah nakiyah seperti apa seperti perak yang bersih lam yusfak fiha dam tidak pernah diteteskan di situ darah tidak pernah ditumpahkan darah. Walam yu'mal fiha khati'ah, tidak pernah dilakukan di situ kesalahan. Ini bumi selain bumi kita sekarang ini. Sebagian Allah sebutkan ya tubadul ardu ghairal ardi was samawat wa barusulillahi wahidil qahar. Sudah di dalam surat Ibrahim yang kemarin kita baca itu. Ini demikian. Ini tentang telaga yang disebutkan oleh Al-Imam Abdul, Abdul Is dari syarah akidah akidah tauhid ini. Dan ini termasuk keyakinan kita. Ya, akidah kita meyakini adanya telaga yang dimiliki oleh Nabi SAW. <clears throat> Setelah demikian kita baca buku ini.